kan dia maksudnya kadang jamaah-jamaah haji ini sombong jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik banyak juga yang sombong menengok kita kerja nampaknya berkeringat berpuluh sepele nengok kita panggil eh hey, sini bentar ya pak sudah lama jadi TKI TKI bukan hina TKI itu pahlawan devisa Saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hong Kong, di Singapura, kalian pahlawan devisa tapi orang menyepelekan kalian kalian mencari makan di negeri orang lain padahal di negeri ini sumber makanan kenapa makanan itu dicuri orang akhirnya kita susah mahasiswa susah pekerja susah istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah disepelekan sudah lama jadi TKI kami ini mahasiswa pak di mana kalian belajar di Kairo asal dari mana Riau memangnya tak ada universitas di Riau ada pak cuma satu semester lima juta sidang tertutup sepuluh, sidang terbuka lima belas, buka tutup dua lima. tak ada duit maka kami belajar jauh-jauh selesai S1 pulang saya ke rumah Haji Abdul Somad LC titelnya lagi cemas ke bawah tak berakar ke atas tak berpucuk tak tahu apa mau dibuat pulang ke rumah menengok kebun kebun sawit ada di rumah banyak Pak Ustaz? tak banyak cukuplah untuk tujuh keturunan kalau tak dijual jual lalu kemudian saya pun pergi ke kebun dua tiga hari seminggu dua minggu kata mak saya mat kau pergilah dari kampung ni kenapa? pokak telinga aku dah masa kuliah di luar negeri balik ke kebun juga akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya ambil S2 di mana sekarang somat S2 negeri ini tidak menghormati ilmu sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah engkau di mana sekarang ni aku ambil master lah ha. subsidi rumah subsidi beasiswa subsidi semua dapat subsidi Kita di mana? Di parkir motor di tempat yang jauh. Begitulah keadaan. Padahal sama, sama-sama orang Melayu, bahasa kita sama, bentuk kita sama, hidung sama-sama jongkok. Tapi nasib dia tegak, kita sujud terus. Itu yang terjadi. Saya kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Banyak orang nanya saya, kenapa tak ambil UIA? Kenapa tak ambil IIU International Islamic University? Kenapa tak ambil Malaysia? Kenapa tak ambil UM University Malaya? Kenapa ambil UKM? Dia tak tahu. Di UKM tu bisa ngutang. Tapi saya tak selesai. Karena saya pemburu beasiswa. Tiap hari searching, browsing, mancing, launching. www.google.com Beasiswa. Pakai bahasa Arab. Minhah dirasiah. Enter. Enter. dapatlah peluang beasiswa dan saya selalu masuk di warnet fakultas sains di UKM saya tak mau di fakultas saya FPI namanya Fakulti Pengajian Islam saya masuk ke fakultas sains karena di situ internetnya gratis dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya ditengoknya muka saya pula muka-muka anak sains kan dah, dah habis itu dapatlah info katanya ada satu negara menyediakan beasiswa nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI singkatan dari Ajong Marocain Cooperation International oh, akhirnya saya ajukanlah proses proses proses doa minta ampun biasanya saya doa gini aja tapi untuk beasiswa aja ya Allah minta tolong aku Mau balik ke kampung aku tak sanggup telinga udah pokak. Mau balik ke Riau kerja tak ada siapa yang mau menolong. Mau lama di Malaysia ini utang sudah lagi nih ah. Tolonglah dapat beasiswa. Rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul. Minyak kita dimakan orang, minyak kita disedot orang, kita ini teraniaya. Allah kasihan nengok, ini hambaku kata malaikat kasih dia. Diterimalah saya mendapat beasiswa. Sampai kawan-kawan saya heran, ente dapat beasiswa dari mana? Darul Hadis. Nilai ente waktu di Azhar apa? Good. Excellent, very good, good, gagal. Nilai saya good. Dan saya diterima. Tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good. Semua mesti very good. tipe Saya diterima. Allah tahu, Allah kasihan. Ini wajah penuh dengan penderitaan. Akhirnya saya diterima di situ dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan mesti selesai. Nama titelnya DESE. E. Diplom Etudiant Diplom Etude Supérieure Approfondie tapi tak saya tulis itu karena titel itu diplom etude superior approfondi desa kampung akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya LCMA walaupun banyak yang nanya apa LCMA itu Pak Ustaz lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama LC itu diambil dari bahasa Inggris licence diambil dari bahasa Perancis lison artinya ijazah orang ini sudah punya ijazah ajaza yujizu ijazah dia boleh mengajar MA itu sebetulnya bukan titel saya daripada ditulis DESA tapi DSK e PNS ditulis DESA karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli diplom Etud superior approfondi lalu kemudian saya pun pulang membawa dua ijazah LC di kiri MA di kanan ada orang memanggil, sinilah ngajar ke kampus kami? Tak ada. Ada orang mengangkat, karena ente sudah pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, maka kami angkat menjadi PNS? Tak ada. Marah kehadiran kita dianggap sebagai ancaman. Kita disepelekan, kita diremehkan. Perjuangan panjang. Mau pergi kemana lagi? Tetaplah tinggal di sini. Akhirnya kabar itu datang juga. Riau Pos. Beritanya kecil, dua jari penerimaan dosen 30 orang datang saya membawa map ke lantai 3 Assalamualaikum Waalaikumsalam kuat salamnya semangat kan Bu katanya ada penerimaan dosen di sini ya ya saya mau melamar jadi dosen kata ibu tuh pak kalau mau melamar jadi dosen harus S2 tak yakin dia saya S2 Gondok saya, saya buka atas saya. Saya tunjukkan ijazah saya. Tengok. Tengoknya. Apa ini kata dia? Rupanya tak bisa dia baca. Terus Arab semua. Datang pegawai dari dalam atasan dia. Coba tunjukkan ke yang di dalam. Tunjuk dibacanya, tengoknya. Siapa yang punya ijazah ini? Ini orang. Eh, Abdul Somad, guru saya dulu. Kemana aja yang hilang selama ini? Hilang kata dia saya. akhirnya setelah melewati proses panjang ini fotokopi saya mau jadi dosen pak fotokopi ijazah transkrip nilai legalisir semua oke okay, sudah sudah sudah pak ada lagi yang belum somat apa pak surat kesehatan dokter ragu dia saya sehat saya kursus tak tahu dia saya tahan tegak lama ini. Pergilah saya ke Puskesmas Jalan Harapan Raya sebelah kanan. Masih ingat saya tempatnya sekarang. Sampai ke situ, Assalamualaikum Bu, salam saya mau ngurus surat sehat. Ya, sebentar ya. Tak lama sudah itu datanglah bidan. Baju putih, jilbab putih, rok putih. Membawa balon warna hitam kecil. Kosong. Sebentar ya Pak ya, iya. Katanya mau memeriksa detak jantung. Memang jantung saya tak normal detaknya waktu itu. Cantik pula bidan tuh. Udah. Periksanya lah. Habis itu keluarlah buatnya sehat. Anda sehat. Ini suratnya. Saya mau cepat balik. Saya tariklah surat itu. Saya menarik, dia menarik. Saya tak paham apa maksudnya ini. Wani piro. Kami kuliah empat tahun di Mesir semua gratis. Asrama gratis. Uang saku dikasih tiap bulan. Sampai-sampai tiket pulang saya pun gratis. Mesir itu bukan kaya macam Saudi Arabia. Dia tak ada minyak. Miskin Mesir itu. Tapi bisa membiayai kami anak Indonesia 100 orang setiap tahun. Dan yang kuliah di sana 74 negara. Sepir'aun, pir yang Husni Mubarak, seserah mau ngejek dia jahat, yang penting saya gratis kuliah pertama. Dari Al-Azhar itu, walaupun bukan tanah dia, tapi itu dari wakaf Al-Azhar. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Mesir kalau diletakkan tanaman itu mesti disiram dengan air baru tumbuh. Di tempat kita, campakkan aja batang ubi itu ke belakang, tengok besok pagi betunas. Walaupun sungsang ini negeri luar biasa. Tapi orang belajar berapa banyak orang tua di negeri ini mau memasukkan anak sekolah SMP pun tak sanggup. Daftar ulang 14 juta. Doktor, dosen golongan 4D ngobrol ke saya hati ke hati, aku tak sanggup menyekolahkan anak ini Ustaz Somad. Baru dua yang sekolah, belum kuliah lagi. Mau jadi apa ke depan? Nah, jadi berkaca Musir luar biasa dengan Al-Azharnya dan kami kuliah di situ. Sampai kawan saya, kawan saya ini suka makan cabai, mengunyahnya malas. Cabai itu tendang kiri, tendang kanan, telan. Kiri kanan telan. Akhirnya biji cabai itu tak hancur, menumpuk di dalam. Ini ada usus kecil, usus buntu. buka cabai, busuk di dalam. Kalau sampai meletup, bam, big bang, mati. Maka ini mesti dipotong akhirnya dibelah sedikit dipotonglah ujung usus buntu tadi biaya operasi 3000 pon kali 2000 perak 6 juta tak ada duit mau nelpon ke Indonesia krisis moneter 1 dolar 20 ribu tak ada duit akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar Azhari? entah Azhari? Azhari maksudnya entah taman al eh, orang Al-Azhar? ya gratis sakit gratis di negeri Fir'aun sakit gratis di negeri kita sehat bayar. Tapi tidak saya ceramahi orang puskesmas itu. Takkan pula mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi Karena saya mau cepat saya keluarkan aja duit 25 ribu. Nah ambil lah tuh. Pergi saya. Pergi saya, saya urus dah selesai. Pak ini surat sehat. Ada lagi yang belum somat. Apa pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Astaghfirullahaladzim orang sesoleh ini diragukan juga gimana saya bolak-balik lah sudah masuk berbagai negara tak berapa negara sudah saya lewati tidak ada pemeriksaan yang saking ketatnya ketat luar biasa Coba lah tengok kita mau masuk pesawat berapa kali mesti buka dompet untuk tengok KTP emangnya kita ini teroris di Malaysia agak begitu betul enggak gitu-gitu amat sih kata orang yang lama di Jakarta tapi apa boleh buat dia khawatir saya urus surat bahwa saya bukan teroris saya bukan teroris saya seorang pelajar muslim yang mendapatkan beasiswa dan saya pulang membawa ijazah saya mau mengabdikan ilmu saya tidak ada urusan lain saya tak ingin merobok-obok negara ini saya tidak ada hubungan dengan jaringan internasional saya cuma mau mengajarkan ilmu memperbaiki Alhamdulillah diterima ikutlah tes dosen dengan berbagai macam lika-liku pokoknya hidup ni penuh dengan ujian jadi kalau adik-adik ujian apa? ujian mid Pak Ustaz habis mid apa? ujian uas Pak Ustaz habis ni ujian apa? ujian ini skripsi Pak Ustaz habis ni apa? promo Pak Ustaz kenapa hidup ni penuh dengan ujian? dunia adalah tempat ujian berani menghadapi dunia berani menghadapi ujian takut menghadapi ujian jangan menghadapi dunia takut menghadapi dunia mati aja belum sampai masanya mati gimana Pak Ustadz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apalagi hidup di dunia. Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada papanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. Empat tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok saya nggak nengok muka emak saya empat tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana saya ingat empat tahun ditengok muka emak orang Arab tak sama empat tahun saya jumpa berangkat 2002 berangkat 1998 5 September pulang 2002 bulan November tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya pulang Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? <laughs> Ente semester berapa? 14 pak. Ilaha Bagus nih balik kampung. Tanam sawit, buka kebun, tanam